Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan yang pertama atau as-su'alul awal yaitu hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin apakah kita boleh beristighatsah dengan mayit-mayit yang telah meninggal dunia atau al-ghaibin, orang-orang yang masih hidup tapi tidak berada di tempat kita atau di hadapan kita. Nah, maka jawabannya la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh beristighatsah, yakni mengadukan nasib kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi kita beristighatsah nastaghitsu billah. Kita beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Dan orang-orang yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bisa mencipta akan tetapi mereka dicipta mereka adalah orang-orang yang telah meninggal dunia ghairu ahya, tidak lagi hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan kalian tidak mengetahui kapan mereka itu dibangkitkan. Kemudian firman Allah taala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Allah Rabb kalian, Lalu Allah mengabulkan untuk kalian yaitu dengan mengutus para malaikat seribu malaikat yang berbondong-bondong yakni dalam perang Badar dan kita sudah telah menyinggung pada pertemuan sebelumnya barakallahu fikum Naam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan uh, sebenar-benar doa sampai selendang beliau terjatuh dari kedua pundaknya karena kesungguhan beliau dalam berdoa dan mengulang-ulangi doanya permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah taala mengabulkan doa beliau, istighatsah beliau yakni pada perang Badar tersebut yang jumlahnya tidak seimbang antara 300 dengan 1000, kurang lebih 1000 atau 1000 lebih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum mukminun pada perang tersebut. Naam, walhasil Rasulullah para sahabat beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi Kata beliau alaih salatu wassalam, Ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Wahai engkau ya Allah yang maha hidup, yang maha tegak. Dengan rahmatmu aku beristighathah. Dengan rahmatmu aku mengharapkan pertolongan. Mengadukan nasibku atau problemku Birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata Dan janganlah engkau mewakilkan segala urusanku sekejap mata pun hanya kepada diriku sendiri. Yakni segala urusan kita kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bukan kepada diri kita. Karena berhasil tidaknya dikabulkan tidaknya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kita hanya berdoa dan berupaya. Maka selalu kita menyandarkan upaya dan urusan kita ke segala perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekejap mata pun kita tidak ingin Allah taala menyandarkan urusan kita kepada diri kita masing-masing. Karena kita adalah lemah, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan dan makhluk yang tidak lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhasil secara mutlak bahwa beristighatsah kepada mayit-mayit yang telah meninggal dunia itu adalah perbuatan syirik dan merupakan syirkun akbar. Adapun beristighatsah dengan yang masih hidup, hal nastaghitsu bil ahya, maka pertanyaan selanjutnya apakah kita boleh beristighafah kepada orang yang masih hidup. Apakah boleh kita beristighafah kepada orang yang masih hidup? <clears throat> Barakallahu fikum maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala Naam fima yaqdiruna alaihi min musa'adatin mumkinah kalau Allah Ta'ala an Musa fastagathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakaza Musa faqadha alaihi. Boleh beristighatha kepada orang yang hidup selama orang tersebut mampu untuk mewujudkan permohonan kita, permintaan kita, memungkinkan bagi dia, maka itu boleh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam suratul Qasas pada ayat ke-15 tentang Nabi Musa alaihissalam di mana seseorang yang dikejar oleh lawannya untuk membunuhnya. Maka orang itu fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Orang itu mengadu kepada Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa fastaghathahu beliau menolongnya ya mengabulkan permintaannya yang orang itu dari uh, eh, kobilahnya ya dari kobilah atau dari sekampung dengan Nabi Musa alaihissalam maka beliau menolongnya alalladzi min aduhi terhadap musuhnya fawakazahu Musa lalu Musa meninju orang tersebut faqada alaihi lalu orang itu terbunuh barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja untuk membunuh orang tersebut. Naam, sehingga beliau menyesal dengan perbuatan tersebut dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di dalam ayat ini boleh seseorang meminta tolong kepada orang lain beristighatsah kepadanya dalam hal yang orang itu mampu melakukannya. Dia hidup dan dia mampu me melakukannya. <clears throat> Taib. Istighatsah itu adalah uh, meminta tolong dari urusan atau problem yang kita alami. Ya, yang kita alami maka kita meminta pertolongan ya beristighatsah ketika kepada mayit yang sudah meninggal dunia maka itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau ketika orang yang kita mintai tolong tidak berhadap berada di hadapan kita, ini juga adalah perbuatan syirik karena mesti di sana mengandung nilai-nilai ibadah, keyakinan kepada orang yang kita mintai tolong tersebut bahwa dia memiliki kekuatan gaibiyah Naam, memiliki kekuatan gaib sehingga walaupun dia tidak berada di tempat di hadapan kita, di tempat yang jauh dia bisa menolong kita. Maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighatsah yang seperti ini adalah mengandung nilai ibadah yang wajib dikhususkan hanya kepada Allah karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mewujudkannya. Nah, meminta tolong diturunkan hujan. Ya, tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita beristighosa kepada manusia untuk meminta kepadanya hujan. Wal billah. Ya, maka itu perbuatan syirkul akbar. Perbuatan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam sebelum kita melanjutkan pada pembahasan yang lain atau pertanyaan yang lain terkait dengan isti'anah, terlebih dahulu kita nukilkan keterangan dari Al-Imam Ibn eh, Al-Imam taala di dalam syarah beliau terhadap kitab salah satu Usul ketika Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan jenis-jenis ibadah di antaranya adalah istighathah beristighatsah. Dalilnya adalah apa yang telah kita bacakan dari firman Allah taala dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-9 terkait dengan perang Badar. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ila akhir ayah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, istighatsah itu adalah tolabul ghaus wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak. Istighatsah adalah memohon pertolongan yaitu memohon meminta keselamatan dari asyidda wal halak dari uh, masa genting dan kebinasaan. Ya, kita minta tolong. Wahwa aksamun dan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, al-istighatsatu billah azza wajal min afdalil amal wa akmaliha. Yaitu beristighatsa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang paling afdal yang dan paling sempurna. Dan ini adalah merupakan kebiasaan para rasul dan para pengikut-pengikutnya ketika mereka memiliki permasalahan problem masa genting maka mereka langsung melujuk beristighatha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat di perang Al-Badr. Mereka menghadapi masa genting yang di mana jumlah pasukan kaum muslimun dengan musyrikun kufar itu tidak seimbang. Maka ini berbahaya barakallahu fikum. Naam, secara jumlah maka Rasulullah para sahabat berdoa meminta kepada Allah beristighatsah kepada Allah subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dan jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala istighatsah ini maka dia adalah merupakan kesyirikan. Yang kedua al-istighatsatu bil amwat awil aw bil ahya ghairal hadirin al qadirin alal ighatha fahada syirkun. Yaitu beristighatsah dengan mayat-mayat yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup namun dia tidak hadir, tidak berada di tempat dan tidak mampu mengabulkan permintaan atau uh, permohonan tersebut, maka ini adalah syirik. Kata beliau ini adalah syirik li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna li tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena tidaklah seseorang melakukan istighatha yang seperti ini melainkan dia punya keyakinan bahwa orang-orang yang dia mintai, yang dia mengadukan urusannya kepada orang tersebut, dia memiliki kemampuan untuk bertasarruf, ya, bertindak. Ya, tindakan yang sifatnya gaib, yang tersembunyi dan bisa mengabulkan ya permohonan tersebut secara ghaibiyah. Maka ini adalah syirik barakallahu fikum. Sehingga Orang yang demikian ini yang beristighatha dengan bentuk ini fayaj'alu lahum minar rububiyah. Ya, sama dengan dia meyakini dan meletakkan sifat rububiyah pada orang yang dia beristighatha padanya. Yakni memiliki sifat rububiyah bahwa dia bisa melakukan perubahan di alam semesta ini. Ya. Bisa apa? Melakukan perubahan pada alam semesta ini yang sifatnya ghaibiyah dia mampu melakukannya. Sehingga sifat rububiyah yang sepertinya hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada keyakinan yang seperti ini maka ini kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 62 Amman yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifus wa su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma Siapa yang bisa mengabulkan <clears throat> doa orang yang dalam kondisi <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kondisinya terhimpit ya kondisi terjepit siapa yang bisa mengabulkan doanya wayak shifusu dan yang menyingkap kesempitan atau keburukan yang sedang menimpa dia siapa yang bisa tentunya di sini pertanyaan istifham ingkari pertanyaan pengingkaran bahwa tidak ada yang bisa mengabulkannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wa khulafa al-arq dan siapa yang menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini? Ilahum kalilah mata ma tadhakkarun. Apakah ada sesembahan bersama Allah Ta'ala yang lainnya? Maka alangkah sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Kita perhatikan barakallahu fikum. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala berfirman ma Allah Di sini mengandung isyarat. Ya, bahwasanya berdoa dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting. Lalu dia berdoa kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama dengan dia menjadikan sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ailahumma Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan ingkar. Apakah ada sesembahan bersama Allah yang lainnya? Qalilam ma tadakkarun maka alangkah sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Demikian barakallahu fikum. Kita melihat sebagian kaum muslimun yang belum faham ya dengan tauhid yang benar, belum paham tentang lawannya tauhid yang di jenis-jenis kesyirikan. Banyak dari mereka ketika ditimpa mara bahaya atau musibah mereka tidak langsung berdoa kepada Allah. Tidak langsung meluju dan beristighosa kepada Allah. Namun dia mencari dukun-dukun atau paranormal. Nah, Itu yang banyak kita saksikan. Ya. Sehingga mereka mencari siapa dukun yang paling mumpuni. Ya, yang paling sakti. Maka walaupun jauh dia mendatanginya dan meminta mengadukan perkaranya barakallahu fikum maka yang seperti ini adalah merupakan kesyirikan bahkan syirkun akbar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau berkata man ata'arrafan au aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara faqad kafara bihi faqad kafara bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi itu dukun atau paranormal, tukang ramal, lalu dia mempercayai apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka selain daripada syirik, orang yang melakukan demikian yang mendatangi para dukun paranormal, tukang ramal, sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ini istighatsah jenis yang kedua yaitu selain dari beristighatsah kepada Allah yang merupakan ya perbuatan amalan para nabi dan rasul. Yang kedua beristighosa kepada orang-orang yang meninggal dunia atau orang yang hidup namun dia tidak hadir di tempat dan juga kalaupun dia hadir orang tersebut tidak mampu mewujudkan sesuatu yang tidak bisa dia wujudkan yang hanya Allah taala yang mampu mewujudkannya maka itu perbuatan syirik ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Jenis yang ketiga, al bil ahya al-alimina al-qadirina 'alal ighatha, fahada jaizun kal isti'anati bihim. Adapun beristighatsah dengan orang yang masih hidup dan dia punya pengetahuan dan mampu mewujudkan permohonan atau permintaan orang tersebut ya dalam dalam lingkup yang dia mampu untuk melakukannya fahada jaizun, maka ini boleh sebagaimana meminta tolong. Ya, meminta tolong mengangkatkan barang. Karena kita tidak mampu mengangkatnya, meminta tolong mem, apa? Uh, membelikan sesuatu ya kepada orang lain dalam hal-hal yang orang itu mampu untuk melakukannya maka ini jaizun boleh ya dan tidak masuk ke dalam syirik Barakallahu fikum sebagaimana pula meminta tolong kepada orang lain. Maka demikian pula dalam hal istighatsah. Ya, ketika kita memiliki uh, bahaya yang menimpa kita atau kesempitan, ya, misalnya kita punya uh, utang, ya, kita sudah di dikejar ya kepada orang yang berpiutang kepada kita bahkan mengancamnya memberi ancaman ya kalau tidak segera dibayar maka dilaporkan di polisi misalnya ya maka boleh kita meminta tolong kepada saudara kita ya yang bisa membantu kita ya untuk meminjamkan uang maka ini permohonan permintaan tolong yang boleh karena orang itu bisa mewujudkannya Naam demikian barakallahu fikum Kemudian fahada jaizun kama qala Allah taala fi qissati Musa. Beliau menukilkan firman Allah taala tentang kisah Nabi Musa yang dimintai tolong ya untuk apa? dibantu, dilindungi oleh Nabi Musa dari musuhnya yang mengejarnya. Maka Nabi Musa menolongnya dan qadarullah masya'afal, Nabi Musa meninju orang tersebut kemudian dia meninggal dunia. Naam, yakni tidak disengaja. Dan di sini menunjukkan barakalafikum Nabi Musa walaupun beliau nabi juga sebagai manusia biasa. Ya. Barakalafikum yang bisa jatuh dalam kesalahan namun berbeda dengan selain para nabi. Kalau para nabi yang jatuh dalam kesalahan maka mereka langsung ditegur oleh Allah taala dan dibenar di, diluruskan ya sehingga mereka terjaga dari kesalahan yang tidak diketahui. Ya, mereka para nabi dan rasul terpelihara dari kesalahan yang mereka tidak ketahui. Barakallahu fikum. Kalau ada sesuatu yang salah atau yang mereka tidak ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, mengingatkannya. Naam, itulah makna daripada maksum. Dan selain para nabi tidak memiliki sifat maksum. Naam. Kemudian Yang keempat, istighatha yang keempat, al-istighathatu hayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan mithlu an yastaghitha al-ghariqa rajulin mashlulin fahada lagwun wa sukhriyatun biman istaghatha bihi istighatha dengan orang yang hidup dan dia tidak mampu ya untuk mewujudkan permohonan tersebut. Tetapi orang yang beristighatsah ini meyakini ya bahwa dia manusia. Naam, dia dia tidak meyakini bahwa orang yang dia minta itu punya kekuatan gaib. Tidak. Ya, bahkan sebaliknya dia tidak meyakini apa dia meyakini bahwa orang itu tidak punya kekuatan gaib? Dia manusia biasa. Ya, tidak tahu yang gaib, tidak pula bisa mewujudkan hal-hal yang gaib. Barakallahu fikum. Tetapi dia meminta tolong kepada orang tersebut dalam keadaan orang itu tidak mampu melakukannya. Sebagai contoh misalnya orang yang tenggelam meminta tolong dengan orang yang sedang terikat misalnya. Ya, tidak mungkin Orang itu bisa menolongnya. Nah, orang yang tenggelam atau dia minta tolong dengan anak bayi ya yang belum bisa berenang. Itu suatu hal yang sia-sia barakallahu fikum. Oleh karena itu, kata beliau fahadha lagun, ini kesia-siaan. Ya, bahkan ini mengandung sukhriya, pengolok-olokan kepada orang yang dia minta tolong padanya. Karena dia tahu orang itu tidak mampu, dia minta tolong. Seakan-akan dia menghinakan orang tersebut, mengolok-oloknya. Nah, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak masuk dalam bab syirik ya, akan tetapi ini bab perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Naam, maka ini jenis empat jenis al-istighatsah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam keterangan beliau terhadap kitab salah satil usul. <clears throat> Kemudian ikhwani fidina azzakumullah, pertanyaan yang yang selanjutnya yaitu hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah? Apakah boleh beristi'anah kepada selain Allah? Kurang lebih pembahasan isti'anah dan istighatsah mirip ya dengan istighatha. Isti'anah dan istighatha pembahasannya mirip. Namun labas kita bacakan jawaban Syekh rahimahullah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu la tajuzu fi umurin la yaqdir alaihi illallah. Tidak boleh meminta tolong pada perkara-perkara yang makhluk itu tidak mampu melakukannya akan tetapi yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Juga sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta kepada Allah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini yang dimaksud adalah isti'anah dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, maka beristianah kepada mereka itu adalah syirkum billah. Ya, memperserikatkan Allah dalam ibadah isti'anah. Dalam beristi'anah yang merupakan salah satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang saya nukilkan dari uh, keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dalam menjelaskan hadis "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah" Beliau menukilkan riwayat-riwayat sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> di dalam uh, pelatihan atau upaya mereka mewujudkan ya isti'anah permohonan permintaan tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya mereka membiasakan diri walaupun dalam hal-hal yang dimampu yang mampu dilakukan oleh manusia mereka berupaya untuk tidak meminta tolong ya ini sikap dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mencontohkan ya salah satu riwayat seorang sahabat yang berada di atas kudanya cambuknya jatuh atau tongkatnya jatuh dari kudanya di hadapan sahabat yang senang berdiri ya dia tidak meminta kepada sahabat yang dibawa untuk mengambilkan cambuk atau tongkat tersebut tapi dia turun sendiri untuk mengambilnya ya dijelaskan bahwa <clears throat> ini adalah salah satu bentuk upaya ya <clears throat> membiasakan dalam beristiana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Selama engkau ya masih mampu maka mintalah kepada Allah kecuali kalau engkau tidak mampu ya untuk melakukannya atau engkau dalam keadaan sempit sangat membutuhkan pertolongan kepada orang lain maka pada saat itu dibolehkan bagi antum untuk meminta tolong. Naam, ini sebagai bentuk tarbiyah ya. Karena kebiasaan meminta tolong meminta-minta ini perbuatan yang buruk. Ya, di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ada orang yang nanti di hari kiamat saking seringnya dia minta-minta kepada manusia, meminta-minta tolong kepada manusia dalam banyak urusannya. Apalagi meminta-minta dalam bentuk uh, apa namanya pengemis ya seperti yang banyak kita saksikan barakallahu fikum maka di hari kiamat kelak orang yang seperti itu datang menghadap kepada Allah laisa fi wajhihi fi wajhihi muz'atu lahmin tidak ada pada wajahnya sedikit pun tersisa dari daging ya tersisa tulang semua kenapa itu karena di dunia dia sering meminta-minta Barakallahu fikum. Maka uh, akhlak yang mulia yang baik sebagaimana yang diwujudkan oleh para sahabat. Ya, dalam meminta mereka selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ya lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati la yastati'una dharban fi sabil fil ard yahsabuhumul jahilu agna agniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa Naam Allah taala berfirman lil fuqara orang-orang yang fakir miskin alladzina uhsiru fi sabilillah ya mereka terkepung di jalan Allah ya la yastati'una darban tidak mereka tidak tahu mencari jalan keluar dalam perjalanan terkepung dan mereka fakir miskin, fukara. Naam. Kemudian Allah taala mengatakan la yas'aluna nasa ilhafa. Dalam posisi seperti itu dia tidak meminta kepada manusia. Ya. La yas'aluna nasa ilhafa. Bahkan sebaliknya yahsabuhumul agniya aminat taafuf. Orang-orang yang kaya di sekitarnya menyangka dia orang kaya pula. Ya. Tidak kelihatan kalau dia itu orang fakir miskin. Karena dia menjaga. Barakallahu fikum. Dia menjaga dalam hal penampilannya, dalam hal uh, perawakannya. Dia walaupun fakir tetapi tidak nampak di hadapan manusia. Nah barakallahu fikum. Maka ini akhlak yang mulia yang Allah sebut dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam yang sahih. Walhasil ini sebagai faedah dalam kaitannya dengan ibadah isti'anah. Ya, para sahabat selalu dalam meminta pertolongan selalu langsung meluju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam hal-hal yang darurat atau dalam hal-hal yang uh, naam terdesak ya, maka boleh untuk meminta tolong kepada sesama manusia dan memang manusia membutuhkannya karena mereka adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Barakallahu fikum. Dan di sini juga terdapat uh, faidah pentingnya muslim memiliki ilmu pengetahuan syariat Islam sehingga mereka saling mengerti satu dengan yang lainnya. Untuk saling bertaawun, saling tolong-menolong. Barakallahu fikum tidak perlu dia dipaksa. Ya, tetapi dia dermawan memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya tidak perlu didatangi. Sehingga kalau semua ini terwujudkan, maka barakallahu fikum benar-benar akan terwujudkan kemakmuran, kebahagiaan, ya, keamanan di dalam uh, lingkungan Islam dan wal, wal muslimin. Nah, dan kita perhatikan ya para ulama menjelaskan seperti Syekh Saleh Fauzan rahimah hafizahullahu taala karena jauhnya kaum muslimun dalam Eh, sifat tolong menolong ini sehingga dengan itu tercipta atau terwujudkan berbagai kemungkaran. Ya, karena kaum muslimun jauh dari tolong menolong, tidak punya pengertian satu dengan yang lainnya. Sehingga masing-masing ya berjalan sendiri-sendiri. Ya, bersifat egoisme masing-masing yang ujungnya tercipta berbagai kemungkaran. Contoh seperti sistem ribawiyah ya seorang yang butuh dia tidak bisa meminjam, tidak akan ada yang meminjamkannya. Ya, memberi pinjaman itu salah satu bentuk menolong saudaranya. Tidak ada. Akhirnya dia pergi meminjam dengan pinjaman ribawiyah. Ya, dengan bentuk pinjaman ribawiyah. Begitu pula dalam hal yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya kaum muslimun memahami makna uh, isti'anah dan juga makna dari ta'awun alal birri wa taqwa di dalam tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.